Kita mulai membahas tentang uh, wazan <clears throat> pada sulasi mujarrad. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa uh, wazan ada 35 yang sering dipakai hanya ada 22 wazan di mana 22 wazan ini terbagi menjadi eh, empat ya yaitu sulasi mujarrad sulasi mazid rubai mujarrad dan rubai mazid nah dan <clears throat> Pada pembahasan kali ini insyaallah taala kita akan uh, membahas tentang sulasi mujarrad yaitu fiil atau naam kata kerja yang terdiri dari tiga huruf saja. Dan di dalam kelompok sulasi mujarrad ini di sana terdapat enam uh, bab wazan yang berbeda-beda dari setiap babnya ya. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa dari setiap fi'il madhi yang tersusun dari tiga huruf ya, pasti akan masuk ke dalam salah satu dari enam bab ini. Nah, <clears throat> karena pada bab ini kita akan membahas fi'il yang terdiri dari tiga huruf saja. Tiga huruf asli yaitu yang terkandung padanya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, tidak ada tambahan padanya. Baik. <clears throat> Bab yang pertama, di situ bisa dilihat pada tabel, yaitu menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Perhatikan pada fi'il mudhari'nya di situ ain fi'ilnya di dhamma. Kemudian bab yang kedua fa'ala yaf'ilu. Masih fa'ala. Fi'il madhinya, kemudian fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya di kasrah yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Kemudian pada bab yang ketiga sana adalah fa'ala yaf'alu. Masih fa'ala fi'il madinya. Kemudian fi'il mudaranya yaf'alu ain fi'ilnya di fathah. Fa'ala yaf'alu. Bab yang keempat adalah fa'ala eh, fa'ila yaf'alu. Ini sudah mulai beda fi'il madinya. Ya, yaitu ain fi'ilnya di kasrah. Fa'ila yaf'alu. Ain fi'ilnya fi'il pada fi'il mudara ain fi'ilnya di fathah. Kemudian yang kelima faula yafulu ya. Faula yafulu. Fi'il madinya ain fi'ilnya di dhammah dan juga fi'il mudhari'nya ain ain fi'ilnya di dhammah. Kemudian pada bab yang keenam <clears throat> adalah fa'ila yaf'ilu. Ya. Fi'il madinya ain fi'ilnya di kasrah dan fi'il mudhari'nya juga ain fi'ilnya di kasrah. Ya. Jadi ada enam bab fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'ula yaf'ulu dan fa'ila yaf'ilu. Kalau eh, kita mudahkan ya, bisa menggunakan rumus batu kali mana bisa turun sendiri. Ya, yang pernah Anda sampaikan juga. Batu yaitu fa'ala ba'a u batu ya. Kemudian kali a i. Ya. Fa'ala a yaf'ilu i. Ya. Kemudian mana bisa? Mana? Ya. Ini bab yang ketiga mana? Itu a a fa'ala yaf'alu. Ya. Sama-sama ain fiilnya di fathah. Kemudian bisa a fa'ila yaf'alu. Bab yang kelima fa'ula yaf'ulu. Turun uu ya fa'ula yaf'ulu sendiri ii fa'ila yaf'ilu Nah. Dan <clears throat> kalau kita tasrif secara lengkap di sini ada tujuh ya. Ada tujuh kelompok kata yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi. Pada bab yang pertama fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Bab yang kedua fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Dapat yang ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bab yang keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Pada bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu fa'lan. Ya, tiga saja. Kemudian pada bab yang keenam, fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. nah <clears throat> Baik. Insyaallah ini yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah taala alam.